Soleh Al-Fauzan Al-Fauzan Habibullah Ta'ala kita masuk pada bab babun minasyirki an-nadru li ghairillah <clears throat> bab termasuk dari kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala babun minasyirki an-nadru li ghairillah Bab termasuk dari kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Insan ayat kedua ayat ketujuh Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan yufuna bin nadri mereka menunaikan nadar. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah ta'ala juga dalam surah Al-Baqarah ayat 270 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu wa ma anfaqtum min nafaqat min nafaqatin dan apa yang telah kalian infakkan dari nafkah aw nadartum min nadrin atau yang kalian nadarkan dari sebuah nadar fa inna Allah ya'lamu maka sesungguhnya Allah mengetahuinya إخوتي أعزني وأعزكم الله kata Syekh Saleh Fauzan Allah taala munasabatu hadal bab li kitab tauhid kesesuaian bab ini terhadap kitab kitab tauhid qala anna al musannif rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'in syirki an al munafi li tauhid kesesuaiannya adalah bahwa al-musannif yakni Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala bayana fihi naw'an min anwa'i syirkil munafi tauhid. Beliau menjelaskan di dalam bab ini satu jenis, satu macam dari macam-macam kesyirikan yang menafikan tauhid. Wa huwa nadru li ghairillah yaitu bernadar untuk selain Allah liyuhdara wa yustanab yang tujuannya adalah untuk diwaspadai dan dijauhi sehingga dikatakan pada judul babnya minasyirki yang dimaksud di sini ay al akbar minasyirki maksudnya adalah minasyirkil akbar di antara kesyirikan yang besar adalah nadar untuk selain Allah Wa nadru li ghairillah sedangkan nadar untuk selain Allah sendiri maknanya adalah li'annahu ibadah. Karena itu adalah merupakan ibadah. Wa sarful ibadah li ghairillah syirkun. Dan memberikan ibadah untuk selain Allah adalah kesyirikan. Wan nadru sedangkan nadar itu sendiri maknanya adalah masdar nadara yang duru Nadar itu adalah bentuk masdar dari nadara yang dhuru. Kalau kita mempelajari ilmu saraf tasrifnya adalah nadara yang dhuru, nadran. Ini nadar. Yang mana yang sendiri adalah aujaba ala nafsihi syai'an. Lam yakun wajiban alaihi syar'an. Nadar artinya adalah aujaba ala nafsihi syai'an mewajibkan bagi dirinya sesuatu lam yakun wajiban alih syar'an yang sebelumnya bukan merupakan kewajiban bagi dia secara syariat. Kenapa demikian? <clears throat> dia mewajibkan untuk dirinya ta'ziman lil manduri lahu sebagai bentuk pengagungan terhadap yang dinadarkan. Wasluhu minal lughah al-ijab. Sehingga nadar ini asalnya dalam bahasa Arab adalah al-ijab. Mewajibkan. Sedangkan makna dalam ayat yufuna bin nadri maksudnya adalah yutammimuna ma aujabu ala anfusihim min ta'ati lillah. Maksudnya yufuna bin nadri yakni yutammimun. Mereka menyempurnakan ma aujabu ala anfusihim. Apa yang telah diwajibkan atas diri mereka. Menyempurnakan artinya menunaikan. Makanya dikatakan di sini yufuna mereka menyempurnakan sesuatu yang sempurna ketika telah selesai. Artinya ketika mereka mewajibkan atas diri mereka, kemudian mereka menunaikannya, berarti ini telah sempurna. Apa yang mereka wajibkan atas diri mereka? Minat ta'atilillah. Dari ketaatan-ketaatan bagi Allah. Sedangkan pada ayat atau dalil yang kedua <clears throat> di mana Allah menyatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin. Ma di dalam ayat ini adalah kata Syekh Saleh Fauzan ma syartiyah. Ya ma yang merupakan huruf syarat. Artinya berarti apa? Wa ma anfaqtum dan apapun apa saja yang kalian nafkahkan. Wa yajuz antakuna mausulah boleh juga bermakna mausulah. Maknanya adalah mak mausulah, isi mausul. Berarti kalau isi mausul bermakna Allah di Yang dalam bahasa kita artinya yang. Wama anfaktum. Dan yang kalian telah nafkahkan. Min nafakatin. Dari sebuah nafkah. Nah. Dengan adanya dua kemungkinan ini, maka anfaqtum min nafaqatin yashmalu kulla sadaqatin makbulatin wa ghairi makbulatin. Kata Syekh Saleh Fauzan, berarti maknanya adalah apa yang telah kalian nafkahkan dari sebuah nafkah. Yashmal mencakup kulla sadaqah, semua bentuk sadaqah. Makbulah wa ghairi makbulah baik sadakah yang diterima maupun sadakah yang tidak diterima. Au nadartum min nadrin atau nadar yang telah kalian nadarkan. Berarti yashmalu kulla nadrin makbulin wa ghairi makbul. Itu mencakup setiap nadar baik nadar yang diterima maupun nadar yang tidak diterima. Karena ada nadar yang harus ditunaikan ketika dia merupakan ketaatan kepada Allah bukan merupakan kemaksiatan dan orang itu mampu untuk menjalankannya. Maka ini nadar yang harus ditunaikan dan diterima. Maka dikatakan pada ayat ini fa innallaha ya'lamu. Maka sesungguhnya Allah tabaraka wa taala Maha mengetahuinya. Ai maksudnya adalah fayujazikum alih. Ketika Allah mengetahuinya maknanya Allah pasti akan membalas kalian atas amalan soleh tersebut. Fafihi maknal wa'di wal wa'id. Maka di dalam ayat ini mengandung makna al-wa'ad, janji Allah wal wa'id dan ancamannya. Kenapa? Karena dari dua pemahaman tentang mak tadi. Maknya bisa syartiyah dan bisa juga mausulah ketika syartiyah maka dia juga mengandung wa'id. Nah, mengandung ancaman. Dan apapun juga yang kalian nafkahkan dari sebuah nafkah atau apapun juga yang kalian nadarkan dari sebuah nadar, maka Allah pasti akan membalasnya. Ini adalah ancaman Allah tabaraka wa taala. Sedangkan ketika bermakna mausulah dan apa yang kalian nafkahkan artinya apa? Allah menjanjikan akan pahala dari apa yang kalian telah nafkahkan, apa yang telah kalian nadarkan. Demikian ikhwati azan wa Sehingga makna ijmali lil ayatain, makna secara global terhadap dua ayat ini, kata Syekh Salih Fauzan, Hafizullah Ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil ayatain, an Allah yamdahu alladhina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim min ta'at. Anallah yamdah. Sesungguhnya Allah memuji alladzina yata'abbaduna lahu. Orang-orang yang mereka beribadah kepadanya bima aujabuh bima aujabuh dengan apa yang telah mereka wajibkan ala anfusihim bagi diri-diri mereka sendiri. Mina ta'at dari ketaatan-ketaatan Allah memuji orang yang beribadah kepada Allah walaupun dengan cara mewajibkan pada diri mereka sendiri yang sebelumnya bukan wajib dari ketaatan-ketaatan selama itu adalah bentuknya ketaatan bukan kemaksiatan karena kalau nadar maksiat tidak boleh kita menunaikannya kama annahu yukhbiru subhanahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan annahu ya'lamu kulla sadaqatin. Bahwasanya Allah mengetahui segala bentuk sedekah tasaddaqat tasaddaqna biha yang kita sedekahkan dengannya wa kulla ibadatin iltazamnaha dan setiap peribadatan yang kita wajibkan lahu yang diberikan bagi Allah taala atau li ataupun bagi selain Allah fayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdih. Maka Allah pasti akan membalas setiap masing-masing atas apa sesuai dengan apa yang dia niatkan dan dia maksudkan. Allah akan membalasnya. Nah, demikian. Apakah membalasnya dengan pahala ataupun membalasnya dengan rahmah? Yani ketika dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala kemudian Allah ampuni dia. Maka ini adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa munasabatul ayataini lil bab adapun kesesuaian dua ayat ini terhadap judul babnya adalah annahuma yadullani ala anna nadra ibadah bahwa kedua ayat ini menunjukkan bahwa bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Haitsuma dahal mufina bihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'lin ma'murin au tarkin mahdurin. Au tarki mahdurin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji kecuali atas perbuatan yang diperintahkan ala fi'li ma'mur au tarki mahdur atau atas meninggalkan karena meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kama annahu akhbara annahu ya'lamu. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala memberitakan bahwasanya Allah Maha mengetahui ma yasduru minna min nafaqatin wa nudur Apa yang muncul dari kita dari nafkah-nafkah maupun dari infak-infak maupun dari nuzur nadar-nadar. Wasayujazina ala dalik dan Allah pasti akan membalas kita atas itu semua. Fadalla dalika ala anna nadra ibadah. Maka ini menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Wa na ibadatan fasarfu li ghairi syirkun. Maka selama itu adalah bentuk ibadah, ketika diberikannya kepada selain Allah maka ini adalah kesyirikan. Mayustafad minal ayatain apa yang diambil yang bisa diambil dari dua ayat ini dari faedahnya faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini yang pertama adalah awalan annan nadhara ibadah bahwasanya nadar itu adalah ibadatun nadar adalah ibadah fayakuna sarfuhu li ghairillah syirkan akbar sehingga kalau diberikannya untuk selain Allah, maka dia menjadi syirik akbar, syirik yang besar. Sanian yang kedua isbatu ilmillahi ta'ala kulli syai. Di sini kita menetapkan adanya ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatunya. Karena Allah tabaraka wa taala menyatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Fa innallaha ya'lamu maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, berarti kita menetapkan adanya ilmu Allah tabaraka taala dan ini menyelisih kaum Jahmiyah. Nah, di mana mereka mengatakan Allah alim bila ilmin. Allah itu maha mengetahui tanpa ilmu. Maka kita katakan Allah alimun ala kulli syai bi kulli syai. Yang ketiga isbatul jaza alal a'mal menetapkan pahala-pahala atas amalan-amalan. Ditetapkannya pahala-pahala atas amalan-amalan. Rabi'an yang keempat, al-hasu alal wafa bin nadri. Adanya anjuran untuk menunaikan nadar. Di dalam ayat ini, yufuna bin nadri, berarti ada anjuran untuk kita menunaikan nadar kita.